Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Surat At-Takwir Makkiyah 29 ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat luffifat wa dhuiba bunuriha wa idan nujumun kadarat inqadat wa tasaqatat ardi wa idzal jibalu suyirat dhuiba bi'an wajil ardi fasarat haba'an mumbatha wa idzal isharu annukul hawamil utilat turikat bila ra'in أو بلا حلب لما دعوه من الأمر ولم إيه. يكن مال أعجب إليهم منها وإذا الوحوش حشرت جمعت من بعد البعث آه، ليقتصى لبعض من بعض ثم تسير ترابا وإذا البحار سجرت بالتخفيف والتشييد أوكدت فصارت نارا وإذا النفوس زوجت قرنت بأجسادها وإذا الموءودة الجارية تدفن hayatan khaufal ari wal haja su'ilat tabkitan liqa'iliha liqatiliha bi ayyi dhanbin kutilat wa quri'a bi kasirta'i hikayatan lima tukhatabu bihi wa jawabuha an taqula kutiltu bila dhanbin terus wa idzal suhufu suhuful a'mali nushirat bitakhfif wa tashdidi futihat wa busitat وإذا السماء كشطت نزيت عن أماكنها كما ينزع الجلد أن يشاء وإذا الجحيم النار سئرت بالتخفيف والتشد أججت وإذا الجنة أزلفت قربت لأهلها ليدخلوها وجواب إذا أول سورة وما أضف عليها علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما أحضرت من خير وشر Bala uksimu la zaida bil khunnasil jawaril kunnas ya an-nujumul khams zahlun wal musyari wal murih wal zahra wa atarid takhlusu bi dhammin خلاص خلاص خلاص خلاص wa ra khalas khalas khalas khalas khalas fi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin Allahumma سيدنا محمد sayyidina سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Idza syamsu kuwirat masih cerita kiamat ini ya masih cerita tentang kiamat. Dalam satu hadis, "Man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza sama'un fatarat wa idza sama'un syaqqat." Kalau kepingin tahu kiamat, nanti kepingin menyaksikan kiamat, baca tiga surat ini. Idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Itu gambaran kiamat yang dahsyat itu. Idas syamsu kuwirat jika matahari kuwirat lufat lufifat boleh atau lufat jika matahari tadi itu kalau bahasa sekarang apa ya dilempit Hah? Dahaba wa dahaba binuriha dan hilang itu cahayanya matahari. Wa idan nujumun kadarat dan jika bintang-bintang tadi itu in kadarat in galat udah selesai semuanya watasakotot habis watasakotot dan berjatuhan alal arat di atas bumi bintang-bintang berjatuhan ke bumi. Wa idal jibalu suyirat. Dan jika gunung-gunung suyirat Duhiba biha an wajil ard menghilang dari atas bumi pecah, hancur, berterbangan seperti bulunya domba. Fasarat haba'am mumbathah. Maka menjadi itu gunung-gunung berkeping-keping seperti debu. Hah? Wa idal isyaru dan jika unta-unta yang hamil Anok al hawamil unta-unta yang hamil utilat disia-siakan turikat ditinggalkan bila ra'in dengan tanpa ada yang mengembala Au bila halbin atau dengan tanpa diperah susunya. Lima da'ahum atau lama da'ahum karena dahahum indaka. Iya dahahum lisahagi gak lahsan. Dahahum ya. Karena mencengangkan mereka, membuat kaget mereka daripada kejadian kiamat. Apa urusannya ke unta hamil ini? Walam yakun mal tidak ada harta ajaba yang lebih me apa? Mengagumkan ilaihim kepada mereka orang Arab saat itu minha daripada onta hamil. kalau sudah melihat onta hamil ini, wah dia melihat wah faedah kabir bentar lagi, dapat untung besar ini. Nah, dapat untung besar, dijaga biasanya, diperhatikan. Ini enggak ada yang perhatian lagi. Kenapa? Karena udah bintangnya begitu, gunungnya begitu huh? Enggak, nggak turikat gitu, Enggak diperhatikan lagi. Wa idal wuhushu hushirat Dan jika binatang-binatang liar husyirat dikumpulkan jumiat Mim ba'dil ba'thi setelah kebangkitan setelah kebangkitan Jadi setelah dihancurkan dan dibangkitkan nanti mereka dikumpulkan ada eh, binatang-binatang e, itu untuk apa? Liyuktassa untuk digisos untuk dihukum li ba'dhin min ba'dhin kesalahan binatang pun juga akan dihukum nantinya. Sampai Nabi menggambarkan kalau ada kambing yang mempunyai tanduk di dunia pernah menerumbuk kambing yang enggak punya tanduk, nanti di akhirat dipindah tanduknya. Dikasihkan kepada kambing yang enggak punya tanduk dulu di dunia untuk menerumbuk kambing yang punya tanduk dicopot tanduknya. Hmm? Tapi setelah digisos, thumma tasiru turaban, kemudian menjadi binatang-binatang itu adalah ta? tanah. Nah, di situ orang kafir dia tadi itu akan berharap jadi hewan. Ketika diadili oleh Allah ternyata nggak jadi tanah ya laitani kuntu turaba. Dia akan mengharap seandainya aku jadi tanah seperti itu enak udah selesai. Tapi dia masuk ke neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Wa idal biharu sujirat. Ada yang baca sujirat. Dan jika lautan-lautan tadi itu uqidat, menyala, dinyalakan. Fasarat dan menjadi itu lautan naron api, bukan lautan air, lautan api. Ada yang mengartikan sujirat ini menyatu lautan tawar dan lautan maleh asin menyatu. Hmm? Menyatu. Ada lagi yang mengartikan ya yabisat. Lautan-lautan itu mengering. nggak ada airnya. Sama sekali. Ada lagi menyatakan asalnya airnya menyatu keluar semuanya air lautannya Kemudian setelah itu menjadi api dan setelah itu mengering. Jamak bainal agwal. Sebagian ulama menyatakan enam kejadian ini bukan setelah nafkah al-ula sebelum kiamat itu sebetulnya. Ini mugaddimahnya kiamat yang terjadi. Enam ini. Setelahnya itu pasti setelah kiamat. Ba'dan nafkhatil ula. Ini sebelum ditiup sengkala kejadian ini. Berarti kejadian ini disaksikan oleh orang yang hidup. Yusyahidun. Mereka menyaksikan kejadian ini. Asyamsu kuwirat wan nujumun kadarat. Mereka menyaksikan itu semuanya. Malah digambarkan ketika mereka tadi itu sibuk bekerja, ada di jalan, ada di pasar, ada di toko, ada di macam-macam, dia akan menyaksikan matahari nggak bersinar. Kemudian bintang-bintang pun juga hilang. Tahayyaru, mereka bingung, ini ada apa ini? Ini ada apa yang terjadi? Kemudian gunung-gunung melayang. Bergerak semuanya. Gunung-gunung tadi itu naik ke atas. Dan hancur. Di situ manusia dan jin akan saling berlindung satu sama lain. Binatang-binatang pun semuanya akan ke perkotaan. Akan berisi, akan menyatu. Lari semuanya dan di situ Jumiat wuhusyu hushirat. Hmm? Karena sudah di darat nggak aman, mereka lari ke lautan maka dia mendapatkan lautannya sujirat menjadi lautan api. Baru setelah itu terjadi maka terjadilah ledakan ada di bumi, pecah itu bumi. Hah? Bahkan pecahnya itu bumi bukan merekat ya, sampai ke al-ardus sabiah. Sampai ke bumi yang ketujuh naudzubillah min Itu sebagian ulama ini mugaddimah daripada al-qiyamah. Setelahnya ini setelah nafkhatul ula. Setelah nafkhatul ula, setelahnya ini. Jadi eh, ada dua pendapat. Yang pertama tadi itu kejadian sitah ini ada ba'dan nafkhatul ula, ada yang ba'da gablan nafkhatil ula. Wa idan nufusu zuwijat. Dan ketika an-nufus bermakna al-arwah ruh-ruh tadi itu zuwijat gurinat telah di uh, sandingkan biat sadiha dengan jasad-jasadnya itu nufus. Dan ketika roh tadi itu sudah dikembalikan lagi kepada jasad, dihidupkan lagi manusia. Nah, bukan dikawinkan. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat dan jika bayi-bayi wanita al tutfan yang di yang dikubur hay hayatan dalam keadaan hidup-hidup itu orang-orang jahiliyah mereka tadi itu ada yang membiarkan hidup anaknya ada yang mengubur dalam keadaan hidup-hidup. Ada dua versi di sini. Versi pertama, kalau sudah hamil tua, di keluarga tadi itu sudah menggali lubang. Lahir wanita langsung dimasukkan di kubur. Lahir laki-laki dipiara Ada lagi kalau dia tadi itu lahir wanita dan dibiarkan hidup ditaruh ada di daerah yang jauh untuk mengembala ontang, mengembala kambing dengan pakaian suf wanita tadi itu. Ada lagi eh, kalau dia tadi itu pingin mati dibiarkan sampai umur 6 tahun. Setelah 6 tahun baru ngomong sama ibunya Zana ini kasih baju yang bagus, mau tak ajak jalan-jalan, datang kepada keluarga-keluarga, silaturahim. Tapi di tengah jalan udah disediakan sumur, lobang Tengah jalan dilihat, nak lihat itu ada air nggak di situ? Dilihat, dimasukkan ke situ dan dikubur hidup-hidup anaknya. mau udah dan itu menjadi kebiasaan orang Arab. Kenapa? Karena mereka membunuh lihajah ada karena untuk takut fakir biaya wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ada juga karena takut aib di masa depannya. Karena kebiasaan orang Arab memperlakukan tidak baik kepada wanita. Wa idza busyira ahadum bil dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min su'i ma bushira bih ayumsiku ala hunin am yadusu fit turab kalau dia membiarkan hidup dia merasa terhina kalau orang tuanya sayang sama anaknya mau dia terhina dibiarkan hidup itu perasaannya kalau enggak kita harus menjaga nama keluarga dibunuh itu jahiliahnya mereka dari itu. Tapi kalau sekarang bukan yumsikuhu ala hunin fi mahanatin. Anaknya tadi itu dibiarkan hidup sengaja untuk penghinaan terhadap anaknya dan dirinya dipakai pakai yang ketat diatur anak tadi itu bagaikan pelacur ditampilkan di hadapan orang-orang. Ini kalau sekarang lebih jahiliyah daripada sebelum Islam ternyata. Wa idal mau'udatu su'ilat dan jika bayi-bayi wanita tadi itu yang dibunuh khaufal ar karena takut aib wal hajah atau karena takut uh, fager silat mereka akan di, eh, itu bayi yang dibunuh itu ditanya nanti di hari kiamat. Sebetulnya Allah kalau menyiksa hamba nggak perlu tanya. Apa salah kamu? Langsung masuk neraka beres. Tapi perlunya ada soal tadi itu tabkitan dikatiliha. Untuk supaya apa? Tidak dapat apa kalau bahasa itu ya? Untuk membuat tidak berdaya atau jatuh martabatnya bagi orang yang membunuh tadi itu iftidah kalau bahasa sekarang. Hah? Bi ayyi dambin? Hah? Iya, jadi iftidah. Bi ayyi dzambin kutilat? Akan ditanya dosa apa dia tadi itu sampai dibunuh? Dosa apa? Enggak ada dosanya, enggak ada salah itu anak lucu. Itu anak baik, bukan karena membunuh orang tua, bukan karena orang apa. Ya iya dambin kutilat? Ada beberapa bacaan syadzah di antaranya quri'a bitta Kutilti bi ayyi dzambin Kutilti dengan bikas retak bikas retaknya Hmm? Hikayah sebagai hikayat nanti menceritakan dari kiamat kenapa kamu dibunuh. Hmm? Wajababu antakul gutil tu bila dambin jawabnya dia akan berkata aku dibunuh tanpa dosa. Wa idza suhufu nushirat dan jika suhuf suhuful amal buku-buku amal manusia yang nushirat telah disebar bitakhfif ada nushirat futihat wabusitot telah dibuka ya, telah dibuka dan telah diperinci, dibuka, dibeber kalau orang sekarang bilang. Sehingga semua akan menyaksikan amalnya semuanya. Wa idas sama'u kusyitat dan jika langit eh, tadi itu kusyitat nuziat dicabut An amakinia daripada tempatnya itu langit. Kama yunza'u jildu seperti dicabutnya kulit anisyati dari kambing. Kalau kita potong kambing ada salah dicopot begitu. Jadi kalau diibaratkan langit itu ibarat selimut atau ghitak penutup eh, kasur eh, penutup tempat tidur atau tabir begitu dicabut. Hah? Selimutnya dicabut. Atau ibarat kulit, kulitnya udah di dikuliti, udah dicari, udah dicabut dari badan. Wa idal jahimu su'irat dan jika jahim neraka su'irat telah dibakar apinya, telah dikobarkan apinya. Bitakhfif, su'irat juga bisa. Ujjijat, ugidat, telah dikobarkan apinya. Wa idal jannatu uzrifat Dan jika surga uzrifat telah dipersiapkan. Gurribat telah didekatkan di ahliya bagi penghuni surga lihat khuluha untuk masuk masuk mereka ke surga kalau bahasa sekarang dihidangkan atau disajikan surga sudah dipersiapkan itu semuanya kalau sudah terjadi wa jawabu idza awal surah mulai awal surat wa ma utifa 'alaiha dan yang diatafkan kepadanya alimat nafsun ini jawabnya alimat nafsum ma ahdharat maka akan mengetahui itu manusia kullu nafsin setiap jiwa dari itu waktu hadir matkurat ketika itu semuanya terjadi wa huwa yaumul qiyamah itu hari kiamat ma ahdharat apa yang telah menghadirkannya itu jiwa min khairin daripada kebaikan wa dan kejelekan. Kalau sudah itu terjadi baru akan tahu uh, inti sudah menghadirkan apa? Kamu sudah menghadirkan minum khamar, zina, ganja, maksiat, dosa, alimat nafsun. Sekarang tahu perbuatanmu. Kamu sudah menghadirkan salat, baca Quran, zikir, ibadah, alimat nafsun. Sekarang baru tahu yang kamu perbuat tadi itu. Alimat nafsum ma ahlarat. La ilaha illallah. Ini bagaimana gambarannya tentang kiamat dan bagaimana nanti penyelesaian. Jadi Rabbak Allah ini membuat sesuatu ibarat membuat manusia membuat satu bangunan dibongkar kemudian pindah nah, ini bangunan sementara ibarat eh, kemah ini kemah kita bongkar kita masuk sekarang satu di antara dua tempat istana atau penjara sejin Selama dalam kemah tempat sementara tadi itu kamu bagus, tempatnya ada di istana. Selama dalam kemah tadi itu kamu tidak baik, masuk kamu tempat keadilan Tuhan. Sijin. rakah maksudnya. Yang ada sekarang sama al-arad, al-bihar, al-jibal, semuanya itu adalah sementara, bangunan sementara yang sebentar lagi akan dibongkar itu semuanya. Sebentar lagi akan dibongkar, akan dibongkar. Kamu ini semuanya sudah disediakan tempat penentuan. Karena itu di dalam kema yang bahaya inti. Jangan nanti melakukan hal yang tidak bagus sehingga berakibat yang jelek nantinya. Nah, untuk bila mendarik. Taib ada yang dibahas. Saya kira sudah sering kita bahas ini ya. Nah. Sekali lagi tadi itu soal itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala eh, mengadab itu perlu bukti, nggak perlu. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha' agabahu bi'ad bi'adlihi. Enggak pakai Allah tanya pun bisa sebenarnya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memang mengatur segala sesuatu itu dengan hikmah darinya. Sama dengan orang Allah Subhanahu wa taala kasih kita rizki langsung pun bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala buat wasaid, eh? dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala wasithah perantara untuk sampainya rezeki kepada kita karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan langsung ke neraka pun bisa, ke surga pun bisa. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat as-suhuf, buat al-mizan, buat as-sual, buat itu semuanya itu menjadi wasaid atau asbab dan itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti itu yang menentukan. La, yang menentukan itu adalah masyiatullah Subhanahu wa taala.